Kita akan mulai membaca kitab Syarah Al-Aqidah al tahawiyah yakni kitab yang merupakan syarah penjelasan dari kitab yang ringkas tentang aqidah, aqidah kaum muslimin, aqidah Islam. Yaitu oleh Abu Ja'far al tahawi rahimahullahu taala. Dan kemudian disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahumallah semoga Allah merahmati keduanya dan keduanya dalam keadaan masyhur di madhabihi al-Hanafiyah terkenal madhabnya adalah madhab Hanafi dan ini menunjukkan bahwa apapun madhabnya apakah madhab Syafi'i ataupun madhab Hambali ataupun madhab Hanafi atau Maliki kalau berbicara masalah aqidah mereka sepakat kita sudah membaca selesai Alhamdulillah Kita Tauhid Dengan syarahnya Fathul Majid Tentunya beliau penulisnya dan pesyarahnya terkenal Madhabnya Madhab Hambali Dan juga kita sudah membahas puntas Alhamdulillah Aqidatul Salaf Washabul Hadith oleh Abu Uthman Al-Sabuni Al-Syafi'i yang beliau masyhur tokoh ulama dari kalangan madhab syafi'i dan sekarang yang akan kita baca adalah tulisan Abu Ja'far Tahawi dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Yang kedua-duanya dari madhab Hanafi. Sehingga kita tambah yakin, tambah mantap bahwa masalah akidah ini nggak ada perbedaan, nggak ada istilah madhab-madhaban bahwa kalian wahai kaum muslimin, kita semua wahai kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dalam masalah akidah mereka tidak berbeda. Dalam masalah usul, prinsip-prinsip keyakinan tidak berbeda. Kadang berbeda masalah istilah, tapi maksudnya sama. Masalah istilahnya saja kadang berbeda dan itu pun sangat sedikit. Tetapi itu pun ternyata maksudnya sama. Demikian pula kalau kita pelajari nanti akidah dari mazhab Malikiyah juga akan sama, tidak akan berbeda beberapa madhab-madhab fiqhiyah dalam beberapa hukum-hukum fiqh tetapi masalah akidah mereka dalam keadaan sama keyakinannya ikhwah li'allat mereka saudara sebapak dalam artian seluruh para ulama dari madhab-madhab manapun dalam masalah akidah mereka sama ikhwan ibn a'azakumullah dalam masalah fiqh juga usulnya sama prinsip-prinsipnya pokok-pokoknya sama Perbedaan-perbedaan hanya terjadi pada masalah ijtihadiyah. Pada masalah yang sifatnya ijtihad mereka. Ketika mereka berijtihad, maka masing-masing memiliki istihad dan mereka masing-masing memiliki kesimpulan yang kadang berbeda. Adapun usul, kalau sudah kalau Allah wa Rasul, seluruh para ulama dari mana-mana pun akan mengajarkan kulu sami'na wa ta'ala akan mengajarkan ucapkan wahai kaum muslimin, kami dengar dan kami taat. Kalau datang hadis, katakan kami dengar dan kami taat. Kalau datang ayat dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sangat jelas, sharih, maka ucapkan kami dengar dan kami taat. apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Maka kita akan baca insyaallah kitab ini, kitab syarah aqidah tahawiyah. Tentunya matanya akidah tahawiyah adalah oleh Abu Ja'far At-Tahawi yang namanya Ahmad bin Muhammad Ibni Salamah Ibni Salamah Al-Azdi. Dua kali Salamah Ibni Salamah. Al-Azdi Al-Hijri Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi At-Tahawi dan Misri tempatnya nisbah kepada tempatnya negerinya sedangkan Al-Hanafi nisbah kepada madhabnya dan tentunya yang dimaksud Hanafi atau Hambali atau Syafi'i atau Maliki pada para ulama nisbah yang diikutkan pada nama-nama mereka itu hanya mengenalkan bahwa mereka terdidik di awalnya dengan mazhab-mazhab tersebut tetapi ketika mereka sudah tabahar setelah mereka tabahar setelah mereka bertambah luas ilmunya maka tidak ada satu ulama pun dari mereka yang ta'assub dengan mazhabnya. Artinya setelah mereka tahu sumbernya Quran dan sunnah, maka mereka mencari. Beristihad, mencari dan mencocoki Quran dan mencocoki sunnah. Siapapun dari madhab manapun, kalau dia adalah seorang alim ulama ahlu sunnah, mereka tidak ta'asub dengan madhabnya. Dan selalu mengajarkan kepada kaum muslimin, ikutilah kitab wa sunnah. Tidak mengajarkan taklidlah dengan madhabku, tidak. Dan beliau rahimahullah, diakhirkan pada sanah tis'in wa wa mi'atain 239 Hijriah dan beliau alimun masyhur dipuji oleh para ulama seperti ucapan Abu Sa'id bin Yunus bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi kana thiqatan thabtan faqihan aqilan beliau adalah seorang thiqah terpercaya yang sabit mantap ilmunya faqih yakni ahli di bidang fikih, aqilan, cerdas, walam yukhallaf mithluh dan tidak ada setelah beliau orang yang seperti dia. Enggak ada yang sehebat dia. Juga ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini juga menunjukkan sesuatu yang kita katakan tadi bahwa tidak ada madhab-madhaban dengan ta'assub di antara mereka. Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang alim masyhur dari madhab Syafi'i tapi memuji Abu Ja'far Tahawi. Kata Ibnu Katsir, beliau adalah sahibul musannafat al-mufidah. Abu Ja'far Tahawi adalah seorang penulis kitab-kitab yang masyhur wal fawaid al-azizah wal ghariza, ghazirah. Yani memiliki faedah-faedah yang sangat banyak, yang mulia dan sangat banyak. Huwa ahadut thiqatil asbab. Kata Ibnu Kathir, beliau adalah salah satu dari ulama yang thiqah yang sabat. Wal hufadil jahabidah dan juga penghafal-penghafal yang jenius, yang cerdas. Juga Imam Az-Zahabi yang tentunya beliau ada masyhur dalam masalah rijal. Dalam masalah tentang orang per orang ulama, beliau menulis tentang bagaimana keadaan mereka satu persatu. Maka kata zahabi bahwa beliau Ja'far Tahawi rahimahullah baraza fi ilmi al-hadis, menonjol dalam ilmu hadis. Wafil fiqh juga menonjol dalam ilmu fiqh. Dan kalau dilihat sejarah beliau, maka beliau dalam sejarah di jajaran para pensyarah hadis atau di jajaran para syurah al hadis. Sehingga buku beliau yang terkenal adalah buku-buku dalam syarah hadis seperti syarah muskilil Athar, syarah Ma'anil Athar. Ini adalah kitab-kitab besar dari beliau, dari Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Waqala dan berkata Zahabi, man nazara fi tawali fi hadal imam ala mahallah ala mahallihi min al-ilm arafa alima mahallahu min al-ilm. Kata Zahabi, siapa yang melihat tulisan-tulisannya, siapa yang membaca karangan atau tulisan susunan beliau, maka dia akan tahu betapa tingginya ilmu beliau. Alima mahallahu fil ilm. Tahu di mana kedudukan beliau dalam masalah ilmu wasa'ah ma'arifihi dan juga betapa luasnya pemahaman paham beliau. Tentunya di antara kitabnya kita sebutkan tadi apakah Kamul Quran atau Syarah Ma'anil Athar atau Syarah Mushkilil Athar ini semua adalah tulisan beliau dan itu kitab-kitab besar yang berjilid-jilid. Khana bin A'azakumullah Hafiz Ibnu Hajar yang juga alim Syafi'i. Yani seorang alim dari mazhab Syafi'i juga menyatakan tentang beliau Sannafat tasanif. Orang ini menulis kitab-kitab yang banyak. Wa bara'a fil fiqh wal hadith Beliau menonjol dalam fiqh dan dalam hadis. Ternyata ahli fiqh, ahli hadis pun ketika berbicara akidah, mereka adalah orang-orang yang merupakan pakar-pakarnya. Walaupun ahli hadis, ahli fiqh, otomatis kalau akidah mesti dia pahami. Dan ketika dia berbicara hadis, muqni'. Apa muqni'? memuaskan hujah-hujahnya. Ya, ini ketika berbicara tentang akidah, kasaib, ucapannya seperti pedang yang meruntuhkan semua kesyirikan, kekufuran-kekufuran dan kesesatan-kesesatan. Tajam karena dalil-dalilnya yang sangat runcing. Tajam karena dalil-dalilnya sangat tegas, jelas, sahih. Sarihun sahih. Maknanya sangat gamblang, demikian pula kedudukan hadisnya sangat sahih. Dan beliau meninggal rahimahullah dalam bulan Dhul Qa'dah pada tahun 21 wa pada tahun 321. Kemudian kita beliau yang merupakan ringkasan akidah karena beliau menulis matanya dan beliau menjelaskan dengan lisannya dan kemudian sampai kepada kita matanya Alhamdulillah ternyata disyarah oleh ulama setelahnya yang masih di madhabnya, termasuk murid-muridnya, yaitu Ali ibni Ali ibni Abdul Aziz al-Hanafi juga. Al-Hanafi nisbah ila madhabihi dan beliau qadi di Damaskus seorang hakim di Damaskus yang ditunjuk oleh penguasa sebagai hakim qadi di negerinya atau di negeri Damaskus tepatnya. Beliau dilahirkan pada tahun sanata ihda wa thalathin wa sab'ini'ah. Jauh dari gurunya atau dari penulisnya. Tahun 731. Ini termasuk dari madhab beliau atau madhab Hanafi. Dikatakan oleh Al-Imad atau Abnul Imad, "Ishtaghala qadiman wa mahara wa darrasa wa afta wa khataba." Beliau dalam keadaan seorang yang sibuk dengan ilmu dari awalnya, dari dulunya. Dari mulai terbentuknya membesar di atas ilmu. Dan terus menjadi mahir, menjadi ahlinya, mengajarkan ilmu dan berfatwa dengan ilmu. Di Husban, di daerah Husban beberapa saat. Pemawaliya qadha kemudian dia memegang qadhi atau qadha urusan hukum di Damaskus. <laughs> Sanata وسبعين قال ولي قضى Nusr kemudian setelah itu dia memegang juga qada di Mesir dan beliau sebagaimana kita katakan kepada para ulama lainnya beliau pun sama seorang alim walaupun dibentuk dididik di madhab Hanafi dia dan bapaknya dan kakek-kakeknya semuanya madhab Hanafi tetapi beliau tidak ragu untuk belajar dari seluruh ulama termasuk dari Ibnu Katsir rahimahullah. Dan tidak ragu untuk mengambil ilmu dari Ibnu Katsir, juga dari Ibnu Qayyim. Pada Ibnu Katsir Syafi'i, Ibnu Qayyim Hambali. Ini menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang tidak ta'assub. Yang dikatakan Hanafi, dikatakan Syafi'i, dikatakan Maliki dan Hambali itu hanya menunjukkan kalau mereka dididik pertama kalinya di atas madhab-madhab tersebut. Tapi ketika mereka sudah meluas ilmunya, ketika sudah menjadi alim, tidak ada yang mengajarkan ta'assub di antara mereka. Dan tidak ada yang terkungkung dalam satu madhab tertentu dan menyatakan haram untuk berpendapat dengan madhab lain atau belajar dengan madhab lain. Tidak. Maka ikhwan bin a'azakumullah di antaranya termasuk keistimewaan beliau adalah tokoh ulama Hanafiyah, tokoh Ahnaf, tetapi dalam keadaan dia mengambil ilmu dari Ibnu Katsir, mengambil ilmu dari buku-bukunya karangan-karangan atau tulisan-tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berarti dari Syafi'i, dari Hambali dan dari sekian para ulama. Ikhwan sehingga menunjukkan bahwa kalimat Hanafi di belakang nama-nama mereka atau kalimat Hambali dan lain-lainnya itu hanya sekedar untuk menerangkan awal nash'ihi, awal pertama terbentuknya dan terdidiknya di masa tersebut. Adapun ketika mereka sudah tahu tentang ilmu din, sudah tahu tentang kewajiban dia terhadap Quran dan Sunnah, maka mereka mengajarkan tidak ta'assub, mengajarkan untuk tunduk pada qala Allah wa qala Rasul dan tunduk kepada mana yang rajih dan mana yang akrab ila kitab wa sunnah. Alhamdulillah. Ini agar kita mantap membaca kitab ini. Karena beberapa ahnaf al-mutaakhirin, beberapa para tokoh-tokoh Hanafi di belakangan itu berbeda dengan beliau-beliau ini. Berbeda dalam akidah. Sampai-sampai mereka menyatakan bahwa boleh tawassul, boleh meminta pada kuburan, boleh meminta pada orang mati. Sama seperti Syafi'iyah yang belakangan. Adapun Imam Syafi'iyah keras dalam masalah itu. Adapun tokoh-tokoh para ulama setelahnya keras dalam masalah itu. Tetapi ketika orang-orang belakangan syafi'iyahnya, ahnafnya, atau mereka-mereka yang mengaku-ngaku syafi'i, atau mengaku-ngaku ahnaf, yang kebanyakan di Pakistan, India, dan sekitarnya, Bangladesh, ini kebanyakan ahnaf. Mereka sangat keras dalam menentang tauhid. Bayangkan. Sangat keras dalam menentang tauhid. Maka kita lihat sekarang. Kalau kalian memang betul pengikut ahnaf, atau pengikut para ulama dari kalangan madhab Hanafi, dengarkanlah apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Dengarkanlah apa yang dibahas di dalam kitab Syarah akidah Tahawiyah yang matanya ditulis oleh Abu Ja'far al tahawi Al-Hanafi.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 Wa bihi nasta'in. Dan kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan muqaddimah pujian kepada Allah sebagaimana dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW memulai ucapannya, pembicaraannya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengikutinya sebagai sunnah nabinya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Kemudian amma ba'd. Adapun selain daripada itu. Fa innahu lamma kana ilmu usuluddin ashraf al-ulum. syaraf شرف العلوم وشرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر ila fiqh al-furu'. kata beliau amma ba'd bahwasanya yang namanya ilmu usuluddin ilmu tentang prinsip-prinsip agama merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling tingginya. Asyraful ulum. Id syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Karena keutamaan sebuah ilmu tergantung pada apa yang dibahasnya. Keutamaan sebuah ilmu tergantung pada apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Kalau yang dibahas sesuatu yang mulia, maka ilmu itu menjadi mulia. Kalau yang dibahasnya sesuatu yang sangat tinggi, maka ilmu itu sangat tinggi maka dikatakan al ilm al ma'lum bahwasanya sesuatu ketinggian kemuliaan dalam ilmu tergantung pada apa yang dipelajarinya maka tentunya kalau ilmu tentang akidah, ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar, tentunya ilmunya menjadi asyraf al-ulu. Ilmunya menjadi ilmu yang paling tinggi karena yang dipelajarinya adalah sesuatu yang maha tinggi, dipelajari tentang keesaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, kewajiban-kewajiban kita terhadapnya, maka tentunya ilmu ini adalah asyrafal ulum. Ikhwan bin azakumullah sebagaimana dikatakan tadi dalam muqaddimah, bahwa kadang ada perbedaan istilah tetapi yang dimaksud adalah sama. Seperti di sini beliau menyatakan ilmu usuliddi. Disebut dengan kalimat usuluddi. Padahal yang namanya ilmu aqidah adalah paling tepat dikatakan sebagai aqidah. Kenapa? Karena dikatakan pembagian usul dengan furu' itu adalah pembagian yang sifatnya muhdats yang terjadi di belakang-belakang saja. Khonifidina di zaman salaf tidak dikenal pembagian ini furu', ini usul, ini inti, ini cabang-cabang yang kecil, yang remeh. Khonifidina perhatikan beliau mengatakan, "Wa huwa al-fiqhul akbar." Maka permasalahan akidah ini adalah fikih yang besar binisbati ila fiqhil furu' kalau dibandingkan dengan fiqhil furu' berarti dianggap masalah fiqh masalah furu' padahal fiqh itu di dalamnya masalah salat apakah salat furu' Apakah yang namanya salat itu adalah perkara yang sifatnya beriyah atau sifatnya usul? salat juga usul. Puasa juga usul. Maka istilah beliau maksudnya ilmu akidah dengan ilmu fiqh. Itu saja. Cuma istilah beliau memakai istilah usuluddin dan ilmu furu' kata beliau fiqh aqidah. Itu sangat mulia jika dibandingkan dengan fiqh dalam masalah ahkam, fiqh ahkam. Kalau istilahnya begini ini saya akan lebih tepat. Wallahu taala alam. Adapun apa yang dikandung dalam makna ini bahwa akidah itu adalah tinggi, kita katakan na'am. Karena itu adalah perkara yang pertama. Seseorang ketika masuk Islam, dia harus meyakini la ilaha illallah. Dan dikatakan dalam rukun-rukun Islam juga diawali dengan syahadah. Allah ilaha illallah. Baru kemudian salat, baru kemudian puasa. Sehingga kalau dibandingkan tentunya la ilaha illallah diutamakan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman. Beliau menyatakan, sebagaimana di sahihain diriwayatkan, Kata Rasulullah, sesungguhnya innaka ta'ti qauman ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, hendaklah jadikan awal pertama dakwahmu, ajaklah mereka kepada syahadah, kepada persaksian la ilaha illallah. Ajarkan tauhid. Kalau mereka sudah mempersaksikannya, sudah meyakinannya, meyakininya, maka ajarkan mereka bahwa mereka memiliki kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa akidah la ilaha illallah tentunya lebih penting daripada salat, tetapi salat itu usul sebagaimana akidah dan semuanya rukun dari rukun-rukun Islam. Qul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa pembagian usul dan furu' itu justru asalnya dari mereka para Mu'tazilah yang meremehkan ilmu masalah-masalah fikih diremehkan oleh mereka. Enggak penting katanya. Itu furu', itu cabang. Yang penting itu keyakinan hati, titik. Ternyata ketika bicara keyakinan pun Mu'tazilah sesat. Bayangkan, sudah mengatakan bahwa yang penting akidah, tapi dengan istilah yang penting usul. Kalau ini adalah perkara-perkara furu' itu gampang, enggak penting. Sehingga mereka-mereka para ulama ahli sunnah Para imam, imam ahlu sunnah yang membahas fikih diremehkan oleh mereka. Mereka itu kajiannya hanya fikih, fikih, fikih, furu, cabang-cabang yang kecil katanya. Akibat pembagian tadi, pembagian usul dengan furu. Tetapi kita katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh di sini bukan meremehkan ilmu fikih, tapi hanya menunjukkan bahwa akidah tentunya di atas ilmu ahkam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walihada sammal al-imam Abu Hanifah oleh karena itu dikatakan dan dinamakan oleh Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala wa qadarallahu lahu. Beliau menamakan akidah dengan fiqhul akbar. Maqalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuliddin al-fiqh akbar Apa yang ditulisnya oleh beliau dalam beberapa kertas-kertas beliau tentang prinsip-prinsip akidah, beliau namakan dengan fiqh akbar. Kenapa? Karena yang namanya akidah pun harus ada fikihnya. Fikih akidah. Yang namanya fikih ada tentunya memahami itu secara lugatan sehingga fiqhul usul atau fiqh akidah maknanya dalam memahami makna-makna akidah. Dikatakan besar, dikatakan inti, dikatakan syaraful ulum lianna hajatal ibad ilaihi fauqa kulli hajatin karena kebutuhan manusia padanya di atas seluruh kebutuhan lainnya. Para hamba, manusia seluruhnya butuh kepada akidah, butuh kepada usuluddin ini menurut istilah beliau itu lebih dari kepada, daripada kebutuhannya pada yang lain. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh keamanan, mereka butuh kesehatan, mereka butuh ini, butuh itu. Maka semuanya kalah dengan kebutuhan mereka kepada akidah kepada tauhid. Wa daruratihim aw daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Dan juga kebutuhan mereka yang sangat kepentingannya lebih penting dari segala yang penting. Li'annahu la hayata lil qulub. Il wala na'im wala tumanina illa bi an ta'rifa rabbaha. Dikatakan oleh beliau karena tidak ada kehidupan bagi hati. Nggak ada kenikmatan dan ketentraman dalam hati kecuali dengan mengenali Rabbnya, dengan mengenali, mengenali Allah Subhanahu wa taala wa ma'budaha wa fatiraha, mengenali siapa yang diibadahinya dan mengenali penciptanya wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi <clears throat> mengenalinya dengan nama-namanya mengenalinya dengan sifat-sifatnya mengenalinya dengan perbuatan-perbuatannya, ini baru akan dirasakan naim, kenikmatan, al qalb, akan terasa dalam hati ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan. Wa yakunu ma'a dhalika kullih ahabba ilaiha mimma siwah. Dengan itu maka semestinya seorang yang kenal Allah dia mencintainya di atas seluruh cinta lainnya. Wa yakunu sa'yuha fima yuqrubuha ilaih dan hendaklah usahanya adalah usaha pada apa-apa yang mendekatkan dia kepadanya. Karena paling dicintai, karena sangat dikenali dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan afalnya, maka dia sangat cintanya dan upayanya usahanya di dunia ini bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna ghairi, tidak kepada yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Qul Wa minal muhal an tastaqillal 'uqul Kalau sudah dikatakan butuhnya manusia pada pengenalan kepada Allah, itu sangat butuhnya, mengalahkan segala kebutuhan lainnya. Tapi kita tanya sekarang, bisakah akal mencari sendiri tentang Allah? Bisakah akal ini mencari sendiri, mengenali sendiri tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan hak-haknya? Apa bisa? Kata beliau, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, min al-muhal, termasuk mustahil. Tidak mungkin al-uqul tastaqil nafsiha. Tidak mungkin akal ini mencari sendiri tanpa dibantu dengan qala Allah wa qala Rasul, tanpa dibantu dengan ayat dan hadis, nggak akan bisa. Nggak akan mampu untuk mengenali Allah, tidak akan mampu mencapai ma'rifatullah secara rinci. Faqtadat rahmatal aziz rahim. Maka Allah karena hikmahnya, karena kasih sayangnya, karena kemuliaan dan ketinggiannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya an yab'ats ar-rusul. Oleh karena itu Allah mengutus rasul-rasulnya. Karena Allah Maha tahu kalian, kita, seluruh manusia nggak akan mampu mengenali Allah dengan akalnya sendiri. Nggak akan mampu untuk mencari sendiri kisah mencari Tuhan. Syekh Nadim Al-Jisr apa isinya? Mencari Tuhan dengan akal. Gak akan bisa. Tapi kan ketemu ketika kita melihat alam semesta, oh alam ini begitu indahnya, begitu rapinya, begitu seimbangnya, maka pasti Allah yang menciptakannya maha kuasa, pasti ada penciptanya, pasti yang penciptanya adalah alim, pasti yang menciptanya berarti maha hebat. Sebagian kamu dapatkan, sebagian besar kamu tidak ketahui. Apalagi tentang hak-haknya. Apa haknya yang harus kamu tunaikan? ngelamun. Apa ya? Apa ya? Kalau kamu pikirkan sendiri, oh kita harus cinta kepadanya. Kemudian mencintainya seperti sufi. Mencintai Allah seperti mencintai perempuan. Dengan asyik maksyuk. Dengan membayangkan kalau dirinya menyatu dengan Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Bahwa manusia nggak akan mampu mencari sendiri dengan akalnya. Maka Allah utus para rasul Allah turunkan kitab-kitab. Maka para rasul bihi mu'arrifin. Menerangkan tentang Allah. Wa ilaihi da'in. Mengajak kepada Allah. Waliman ajabahum mubashirin. Dan memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau mengikuti dakwahnya. Waliman khalafahum mundirin. Dan para rasul tadi memperingatkan, mengancam orang-orang yang menyelisihinya wa ja'ala miftah da'watihim dan para rasul menjadikan kunci dakwah mereka wa zubdah risalatihim dan intisari dari risalah mereka adalah ma'rifatul ma'bud mengenali yang diibadahinya mengenali Rabbnya subhanahu wa ta'ala inti dakwah mereka seluruh para rasul inti sari apa yang mereka ajarkan adalah bagaimana kenal pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan afalnya. Idala hadhil ma'rifatu tubna matalib risalah karena dengan itu akan dibangun nanti apa yang diinginkan dengan risalah itu. Akan dibangun di atasnya segala syariat-syariat yang lengkap sempurna. Sehingga dasarnya adalah ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Khulafin sejak atau di atas itulah dibangun risalah kulluha min awaliha ila akhiriha dari awalnya sampai akhirnya. demikian kata beliau. Ini kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan ini hampir mirip dengan apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan. Karena memang beliau juga mengambil faedah-faedah membaca kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah dan menunjukkan bahwa penulis atau pensyarah tidak ta'assub madhabi, tidak ta'assub dengan madhabnya, tapi beliau mengambil ilmu dari semua para ulama. Kemudian beliau melanjutkan. aslan aziman. Kemudian diikuti di belakangnya dua prinsip besar. Setelah pengenalan pada Allah, ma'rifatullah, maka kemudian yang berikutnya dua prinsip yang harus dikenal, yang harus diketahui Ta'rifut tariqal musul ilaih. <clears throat> Pertama mengenali jalan yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sudah kenal nama-namanya, sifat-sifatnya, vl sudah kenal Allah dan sudah tahu hak-haknya. Tapi kalau begitu saya akan mengagungkan, saya akan membesarkan dan saya akan beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Taib sudah bagus dari sisi itu. Tapi ketika caranya, bagaimana caranya? Tidak bisa berhenti di situ. Harus tanya pula bagaimana cara, jalan yang akan menyampaikan dia ke tujuan tadi. Menghambakan diri pada Allah. Berarti jalan apa? Jalan syariah. Al-mutadamminah li amrihi wa nahyih. Yaitu jalan syariat Islam, syariat Allah yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Terkandung di dalamnya hukum-hukum. Terkandung di dalamnya aturan-aturan yang Allah perintahkan. Sehingga kita beribadah pada Allah dengan apa yang Allah ajarkan. Beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip berikut yang harus dipelajari. Dan yang kedua, ta'rifus saliki. Mengenali pula siapa yang sudah berjalan di jalan ini. Untuk apa kita mengenali orang-orang yang sudah berjalan di jalan ini? Tentunya agar kita melihat bagaimana mereka berjalan, apa yang Allah berikan pada mereka di dunia dan apa yang Allah berikan di akhirat. Apa yang Allah berikan di dunia berupa pembelaan-pembelaan, kemenangan-kemenangan, kemuliaan-kemuliaan, dan apa yang Allah berikan nanti yaumul qiyamah, Allah berikan pada mereka jannah dan keridhaannya. Maka ini pun harus kita baca, harus kita kenali. Ta'rifus saliki, mengenali orang-orang yang berjalan di jalan tadi. Malahum ba'dal wusuli ilaih, apa yang mereka akan dapatkan dari Allah swt. wa Minan na'imil muqim, di antaranya kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus yang kekal abadi yaumul qiyamah. Khamil bin Allah. Berarti yang harus dipelajari pertama kali pengenalan terhadap Allah, kemudian dibangun di atasnya bagaimana kita beribadah pada Allah, yaitu syariat, dan kemudian mengenali pula siapa-siapa yang berjalan di jalannya. Dari mulai para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, wa salihin. Melihat bagaimana para pengikut anbiya dan para sahabat Rasulullah SAW. Generasi pertama yang mulia. Dan kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya. Diberitakan dalam Quran kisah-kisah orang-orang saleh. Diberitakan dalam Quran kisah-kisah para anbiya dan kisah-kisah kaum mukminin, bahkan kisah mereka bagaimana nanti yaumul qiyamah. Demikian pula dalam hadis Rasulullah gambarkan apa yang terjadi pada mereka nanti. Ketika wafatnya mereka diwafatkan dengan mudah. Ketika di mahsyar yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika dihisab mereka mendapatkan hisaban yasira. Ketika mereka mengarungi atau melewati sirat. Allah berikan pada mereka nur, cahaya. Sedangkan pada orang-orang kafir dan munafikin tidak mendapatkan cahaya. Terus bagaimana kita tahu perjalanan orang-orang mukmin, orang-orang saleh dan apa yang Allah berikan pada mereka sampai di jannah mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan itu akan menambah semangat kita dan kita tidak merasa sendiri dalam berjalan. Tidak merasa sendiri walaupun di kampungmu, di negerimu kamu sendirian. Tetapi kamu ingat bahwa bersama kamu di jalan ini ada fulan wa fulan wa fulan para alim ulama. Ada mereka para sahabat, ada mereka para anbiya, ada mereka mereka para mukminin sadiqin. Fa'arafun nas billahi azza wa jal atba'uhum li tariqil musil ilaihi. Maka orang yang paling kenal Allah adalah orang yang paling mengikuti jalan tadi. Orang yang paling kenal Allah adalah orang yang mengikuti jalan syariah, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan mereka kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, tapi tidak mau menjalani jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, nggak mau menjalani jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka orang ini belum kenal Allah. Paling tidak belum kenal hak-haknya yang harus dia tunaikan. Kalau dia kenal hak-haknya, maka dia pasti akan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang telah digariskan oleh utusannya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka kata beliau rahimahullah, "A'rafun nas billahi atba'uhum li hadha tariq." Bahwa mereka yang paling kenal Allah pasti orang yang paling mengikuti jalan syariat Islam. Wa'arafuhum bihalis salikin. Pasti pula orang yang paling kenal jalannya orang-orang saleh dan paling kenal siapa orang-orang saleh yang dia ikuti jalannya. Walihada sammallahu ma anzalahu ala rasulihi ruhan. Maka orang yang kenal Allah mesti akan mengikuti jalan kepada Allah dan pasti akan menelusuri jejak-jejak para orang-orang saleh, para anbiya was salihin. Orang inilah yang akan merasakan kebahagiaan hati. Yang akan merasakan na'im fi qalbihi. Hatinya akan menjadi hidup. Oleh karena itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu dalam Quran bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sebagai ruh. Ruh yang menghidupkan. Qala Walihada sammallah. Oleh karena itu Allah menamakan. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai ruh. Dan ruh itu menghidupkan litawaqqufil hakiki yang alaih karena kehidupan yang hakiki tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Kehidupan yang hakiki. Jangan dikira kehidupan hakiki itu kehidupan badan. Tetapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Kalau orang itu hidup badannya, tapi hatinya mati. Apa faedahnya? Kalau orang itu hidup jasadnya, tapi hatinya dalam keadaan tertutup, atau dia dalam keadaan gila, majnun, apa faedahnya? Apa faedahnya orang itu? La dunya walal akhir. Orang-orang majnun. Kenapa? Mati hatinya. Tapi dia masih bisa berjalan. Iya. Badannya hidup, tapi hatinya mati. Orang-orang kafir. Juga badan-badan mereka hidup. Berjalan di muka bumi. Tetapi mereka adalah bangkai-bangkai yang berjalan karena mereka itu amwatun ghairu ahya. Karena mereka itu adalah orang-orang mati yang Allah sebutkan fil kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wahai Nabi, engkau tidak bisa mengajak bicara mereka, orang-orang yang dikubur itu, orang-orang yang sudah mati di kuburnya. Kenapa mereka mati? Karena mereka tidak memiliki ruh berupa ajaran Rasulullah SAW. Tidak memiliki ruh berupa tauhid. Tidak memiliki ruh berupa ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi." Allah berikan ruh-ruh tadi dari perintah Allah, dari urusan Allah kepada siapa yang dikehendakinya dari para hamba-hambanya. Berarti seluruhnya atau tidak seluruhnya? Seluruhnya. Atau tidak seluruhnya? berkait dengan masyiah. Tidak seluruhnya. Berkait dengan masyiah, berkait dengan kehendak Allah. Alaman yasha'u. Allah akan berikan ruh kepada siapa yang dikehendaki. Berarti tidak semua hati mendapatkan ruh dari Allah. Ada yang mendapatkan ruh, ada yang tidak mendapatkan ruh. Yang mendapatkan ruh, dia hidup dengan kehidupan hakiki. Adapun yang tidak mendapatkan ruh, mereka hidupnya hidup semu, hidup yang tidak hakiki, karena badannya hidup, hatinya mati. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sebutkan bahwa hati mereka terkunci mati. Hati mereka dalam keadaan tertutup. Ini menunjukkan kalau mereka hidup jasad-jasadnya tapi mati hatinya karena tidak mendapatkan ruh. Hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah bisa memahami tauhid, bisa menerima tauhid dan kemudian hatinya menjadi hidup. Wa qala ta'ala dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab wal iman." ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا kata Allah wa kadzalika demikianlah kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan min amrina. Berarti yang diwahyukan kepada Rasulullah merupakan ruh. Yang diwahyukan kepada Rasulnya salatu wassalam berupa ayat-ayat adalah ruh. Ruh yang Allah berikan kepadanya. Azakumullah berarti Allah menamakan Al-Quran sebagai ruh. Dan ruh definisinya adalah sesuatu yang menghidupkan. Maka kalau manusia sudah hidup, tetapi dibeli lagi ruh. Untuk apa ruh ini kira-kira? Menghidupkan apa yang ada di dalam badannya. Apa yang ada dalam dadanya. Apa yang ada fi sudurihim. Di dada-dada mereka. Yaitu hati-hati mereka. Kata Allah, وَكَذَلِكَ awhayna. Demikianlah kami wahyukan kepadamu. Ruhan min amrina. Ruh dari kami. Ma kunta kitabu kitab walal iman. Engkau tadinya tidak tahu apa itu kitab apa itu iman? Engkau tadinya tidak mengerti apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan iman. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan sebagai cahaya. Ini cahaya ilmu. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina agar kami membimbing hamba-hamba kami dengan cahaya itu. Agar kami membimbing mereka para hamba-hamba kami dengan nur. Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Rasul, latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh mengajak ila siratim mustaqim. Mengajak kepada jalan yang lurus. Ini engkau betul-betul mengajak kepada cahaya, mengajak kepada ruh. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu jalan Allah yang baginya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa ilallahi tasirul umur. Dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Dengan dua ayat ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul adalah ruh yang akan menghidupkan dan cahaya yang menerangi jalan-jalan mereka. Wala ruha illa fi majabih rasul. Maka tidak ada ruh kecuali apa yang dibawa oleh para rasul. Enggak mungkin mendapatkan dari tempat lain, enggak mungkin mendapatkan dari orang lain hanya dari Rasul karena beliaulah yang diutus untuk umat terakhir. Beliaulah khatamun nabiin, penutup para nabi dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Rasulullah SAW Rasul khatamun nabiin. Wa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman wa khatamun nabiyyin. Beliau bukan bapak-bapak dari anak-anak kalian tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin dan perut penutup para nabi. Sehingga tidak ada jalan lain untuk mendapatkan nur, cahaya, untuk mendapatkan ruh yang menghidupkan hati kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nur illa fil istidha'ah bihi dan tidak akan mendapatkan cahaya kecuali kalau kita mengambil cahaya itu dari nabi. sammahu syifa dan juga kadang Al-Quran dinamakan sebagai syifa. Penyembuh. Qala Allah Ta'ala, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan, dia untuk orang-orang yang beriman sebagai hudan wa syifa. Sebagai petunjuk bimbingan dan juga sebagai penyembuh. Di samping penyembuh penyakit-penyakit bahir, juga penyembuh penyakit-penyakit batin. Bahkan yang lebih dituju adalah penyakit batin, karena yang dituju adalah hati. Mana yang lebih penting jasad atau hati? Kalau orang itu sakit terkapar di kasurnya, nggak bisa bangkit, lemah, lunglai. Tetapi dalam keadaan hatinya sehat walafiat. Hatinya penuh keyakinan, keimanan kepada Allah. Hatinya penuh tawakal kepada Allah maka orang ini dalam keadaan baik. Dalam keadaan bagus. Kenapa? Kalaupun mati husnul khatimah. Siapa yang tidak berharap husnul khatimah? Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Badannya sehat wal afiat, segar bugar, tetapi hatinya dalam keadaan sakit. Hatinya dalam keadaan lemah, keyakinannya lemah, tawakalnya kurang, Selalu dipenuhi keraguan-keraguan, pikiran-pikiran kufur. Na'udzubillah. Orang ini semakin sehat, semakin bahaya. Semakin sehat badannya, semakin bahaya. Kenapa? Karena syubhat yang ada di kepalanya akan membawa badannya kepada yang jelek. Semakin sehat, semakin semangat kejelekannya. Orang yang sesat. Berarti hatinya sakit, hatinya rusak. Tetapi badannya sehat, apa yang terjadi? Maka dia akan semangat untuk membuat kerusakan-kerusakan dan kesesatan-kesesatan. Semakin semangat berjalan di jalan kesesatan. Karena sehat. Mulutnya lantang berbicara. Kakinya sigap ke sana kemari. Badannya dia bawa ke seluruh kota, dari kota ke kota untuk mengajarkan kesesatan. Karena hatinya rusak. Maka ayuhuma aham. Kalau begitu mana yang lebih penting? Hah? sahatul qalb atau sahatul jasad, kesehatan badan atau kesehatan hati. Dan Al-Quran menyembuhkan kedua-duanya biidnillahi ta'ala. Al-Quran shifaun. Karena dalam ayat lain, shifaun lima fis sudur. Menyembuhkan apa yang di dalam dada. wa huwa fa huwa wa in kana hudan wa shifa mutlaqan. Walaupun kata beliau, Walaupun itu penyembuh secara mutlak, penyakit jasad maupun penyakit hati, lakin lamma kanal muntafi' bidzalika humul mu'minun khassu bidzikri. Tetapi karena yang namanya orang yang akan mendapatkan manfaat dengan Quran hanya orang beriman, maka Allah khususkan bidzikri. Allah khususkan yang disebut mukminin. Lilladina amanu hudan wa shifa. Untuk orang beriman sebagai penyembuh dan pembimbing. Apa untuk orang beriman saja? Khodirin azakumullah. Bukan begitu maknanya. Ini menyembuhkan siapa yang mau. Tetapi orang yang mau disebutkan dengan Quran siapa? Mukminin. Siapa yang mau diobati dengan Quran, orang-orang yang yakin, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan lilladzina amanu hudan wa Shifa. Shifa bagi orang yang beriman. Karena orang-orang kafir tidak mau. Kalau mau bisa disembuhkan juga. Tetapi karena keumuman mereka tidak mau, yang mau hanya orang beriman, khassu bidzikri. Maka Allah khususkan yang disebut hanya orang beriman. Ada berapa julukannya berarti bagi Quran dan bagi apa yang dibawa oleh Rasul? Dijuluki ruh, Dijuluki nur dan dijuluki pula syifa, penyembuh, cahaya dan juga ruh. Wallahu ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Fala hudan illa fi ma ja'a bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah utus rasulnya dengan membawa bimbingan petunjuk wa khairul haji haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa dinul haq maka tidak ada petunjuk bimbingan lain kecuali bimbingan Rasulullah Enggak ada jalan yang hak kecuali, kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala raiba annahu yajib ala kulli ahadin an yu'min bima jaa rasul maka tidak ada keraguan bahwa setiap orang wajib beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mujmalan secara global. Wajib mengimaninya secara global dan tidak ragu pula bahwa wajib mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah secara rinci dengan fardu kifayah. Artinya setiap orang wajib mengimani secara global dan harus di antara kalian ada yang mengetahuinya secara rinci dari Rasulullah SAW. Yani ada yang fardu ain, ada yang fardu alal kifayah. Fardu alal kifayah, yakni perkara-perkara yang kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh kalian dosa. Tetapi kalau ada di antara kalian yang mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah, seperti salat jenazah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat wal takun minkum ummatun. Hendaklah ada sebagian dari antara kalian. Ya. Demikian pula disebutkan kadang-kadang dengan kalimat ta'ifah. Hendaklah ada ta'ifatun. Satu kelompok yang mempelajari ilmu agama. Kemudian liyundiru qaumahum idha raja'u. Untuk memperingatkan kaumnya kalau dia kembali. Selalu dikatakan di antara kalian, hendaklah ada di antara kalian, hendaklah ada di antara kalian. Karena memang secara rinci satu persatu harus dipahami oleh salah seorang atau salah sekelompok kalian. Mesti ada. Tetapi secara globalnya, semua kalian harus mengimani rukun iman, rukun Islam, mengimani apa yang Allah katakan, mengimani apa yang Rasulullah SAW katakan. Fa inna dzalika dakhilun fit tablighi ma ba'athallahu bihi rasulah. Karena dengan adanya ummah yang mempelajari agama ini, maka merekalah nanti yang akan menyampaikannya pada generasi berikutnya. Kalau nggak ada yang mempelajarinya, akan terputus sanadnya, akan terputus rantainya, dan kemudian umat mendatang tidak mengerti apa-apa, tidak mengetahui, karena di antara kalian tidak ada yang mempelajari sama sekali. Sehingga hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mempelajari secara rinci apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Untuk menyampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada generasi-generasi berikutnya. Wadakhilun fi tadabburil Quran wa aqlihi wa fahmih. Dan itu pun termasuk dalam tadabburul Quran yang Allah perintahkan. Afala yatadabbarunal Quran amma ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabur Al-Quran, kata Allah. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran. Atau hati-hati mereka telah terkunci. Atau hati mereka memiliki tutupan. Ini menunjukkan wajibnya mempelajari Al-Quran. Khalifin a'azakumullah. Wa ilmil kitab wal hikmah. Dan itu pun termasuk mempelajari kitab wal hikmah. Karena diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah utus dari kalangan kalian sendiri, dari jenis manusia seperti kalian. <laughs> Diutus oleh Allah kepada kalian untuk mengajarkan kalian alkitab kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi mubin. Padahal dulunya kalian dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan sesat, nggak ngerti jalan. Kemudian diutus Rasulullah untuk mengajarkan pada kalian ilmu kitab wal hikmah. Maka wajib secara aini kalian mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari kitabul hikmah secara global dan wajib secara kifai untuk mempelajarinya secara rinci. Wa dzikr wa du'a ilal khair dan termasuk juga di dalamnya menjaga dzikra ini. Ketika Allah menyatakan dengan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sungguh kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya Allah Subhanahu wa taala menjaga ayat-ayatnya menjaga Al-Qur'an juga dengan menjaga sunnahnya menjaga Al-Qur'an dan menjaga makna-maknanya dalam sunnah dengan asbab di antara sebabnya adalah Allah bangkitkan orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut para mujaddid orang-orang yang mempelajari kembali, yang menghidupkan kembali Quran wa sunnah, mempelajarinya, mengajarkannya, mempelajarinya, mengajarkannya. Maka orang itu andil besar, andil besar dalam menjaga agama, dalam menjaga zikra ini. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan juga termasuk orang tadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa du'a ila sabili rabb dan juga berarti mengajak kepada jalan Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa nahwa dzalika mimma awjabahu Allah al mu'minin dan lain-lainnya dari apa yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin. Maka saya katakan pada kalian khususnya para tulabul ilm, maka kalian yang langsung termaksud untuk mempelajari agama ini secara rinci. Kenapa? Apakah kita mengharapkan mereka? Orang-orang awam yang mempelajari secara rinci? Sungguh, kalau kita lihat siapa yang mempelajari, ya kalian ini. Para tulabul ilm. Maka ikhwan azakumullah justru mereka mengandalkan kalian wahai thullabul ilm untuk mempelajari secara rinci agama ini dan mereka akan menyatakan kan wajibnya wajib kifayah. Sudah ada itu para santri pondok pesantren cukup. Bayangkan. Apakah kalian akan mengatakan hal yang sama? Kalau gitu ya saya nggak mau belajar lagi kan wajib kifayah. Kalau semua mengatakan begitu, akhirnya siapa sisanya yang akan mempelajari ilmu ini? Maka antumul makniun Kalianlah yang termaksud. Antumul maksudun. Kalian yang langsung terkena apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Bahwa hendaklah ada di antara kalian kelompok yang mempelajari secara rinci qala Allah wa qala Rasul, khususnya mempelajari akidah. Wa amma ma yajib ala a'yanihim fahada yatanawwa.